Alhamdulillah kita kembali duduk bersama untuk mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari fikih puasa permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar ibadah puasa Ramadan dari kitab beliau Minhajut Talibin salah satu dari buku-buku yang penting dalam madhab Imam Ash-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i Al-Qurashi radhiyallahu taala anhu pembahasan kita adalah melanjutkan tentang pembatal-pembatal puasa atau apa yang disyaratkan pada puasa dari meninggalkan jima dan muntah. Demikian pula dilarang untuk memakan makanan atau memasukkan ya makanan atau yang semisal dengannya ke dalam rongga tubuh kita. Pembahasan selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. <clears throat> Setelah boleh menyebutkan syarat saumi al-imsak wa anil jima'i wal istiqa'ah Syarat puasa atau rukun dari puasa adalah menahan atau meninggalkan jima, menggauli istri, wal istiqaah dan sengaja untuk muntah. Kemudian beliau mengatakan wa an wusulil aini ila ma yusamma jawfan Dan diantara perkara yang mesti ditinggalkan oleh seseorang yang berpuasa adalah imsak menahan diri an wusulil ain dari masuknya suatu materi ila ma yusamma jaufan kepada apa yang disebut dengan rongga rongga dalam tubuh jauf ya jauf artinya syai'un mujawwaf sesuatu yang berong rongga seperti rongga dada ya kemudian rongga perut kemudian bagian kepala disebut dengan adimak, rongga kepala, juga termasuk tenggoro, tenggorokan. Ya. Maka sesuatu yang masuk berupa materi, ini membatalkan puasa. Dengan ketentuan yang akan disebutkan lebih detail. Tetapi intinya bahwa puasa juga adalah menahan atau meninggalkan materi ya yang dimasukkan ke dalam rongga Nah, pada kalimat ini pertama yang kita perhatikan adalah kalimat materi, ain, materi. Maka yang disebut dengan materi tentu saja suatu ben, benda, suatu benda. Baik dia benda itu adalah bahan makanan, sesuatu yang layak dikonsumsi atau sesuatu yang tidak layak dikonsumsi misalnya, seperti batu seandainya ada yang makan batu ya, ya mungkin dari zaman Fingston ya atau apa yang justru diharam diharamkan misalnya seorang memakan bang bangkai tidak dalam keadaan kepe kepepet yang jelas yang masuk adalah mate materi ya maka disebutkan oleh Imam Sirajuddin Al-Bulkini ah afwan oleh Imam Ibnul Mulaqqin Asy-Syafi'i dalam syarah dari kitab ini beliau mengatakan ketika disebutkan materi maka yang di, dikecualikan darinya apa yang berupa asar, apa yang bukan materi tetapi dampak atau pengaruh dari sesuatu itu. Ya, contohnya misalnya bau, bau, ya, yang mungkin dari makanan seseorang sementara berpuasa dekat-dekat penjual sate misalnya, ya, apakah ini membatalkan puasa? Tidak, ya. Mungkin kita pernah dengar kisahnya Abu Nuwas ya. Ya. Dekat-dekat dengan penjual sate. Dan satenya harganya mahal. Karena wanginya yang semerbak. Maka dilihat dia dekat-dekat penjual sate. Penjual sate paham bahwa ah, ini lagi nyuri-nyuri baunya nih. Ya. Maka ketika akan pergi dia dipanggil. Diberikan struk belanjaan. Ya. Ini harus bayar begini. Loh saya kan gak makan satenya. Kata penjual sate. Kan kamu cium satenya. Eh, baik kalau begitu. Dia pergi sebentar saya pulang dulu. Ambil uang, setelah itu datang ke penjual sate mukul-mukul kantongnya. Cing cing cing cing. Ini jumlah bayarannya. Oh iya ya. Sudah sepakat? Iya, sudah. Lalu dia pergi. Loh, kok enggak dibayar? Kan sudah dengar uangnya. Gemerincingnya gitu ya. Itu kisah sate sih ya. Intermezzo sedikit ini ya. Jadi apa yang ada dari bau meskipun dia bau makanan terhirup batal apa tidak? Tidak karena dia asar ya efek dari makanan itu wala yusamma ainan dan tidak disebut sebagai materi maka makanan. Jelas ya? Demikian pula ya apa yang disebut dengan at rasa rasa ya ini rasa adalah efek dari maka makanan apakah dia materi belum tentu ya rasa yang terasa sampai ke tenggorokan karena itu kita dapatkan bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "La ba'sa liman yudawwiqu khallan." Orang yang berpuasa la ba'sa lis-shaim disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabus Siyam dari sahihnya. Asar dari Abdullah bin Abbas di mana Abdullah bin Abbas mengatakan, "Tidak mengapa orang yang berpuasa mencicipi maka makanan." Kalau dalam riwayat disebutkan la ba'i la ba'sa yudawwiqu khallan. Tidak mengapa untuk mencicipi cu cuka. Ya, tentunya cuka semua orang sudah tahu rasanya gimana. Ya? Ya, cuman kan kadar kepakatannya kan berpengaruh juga, ya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa meskipun orang sudah tahu kolaknya manis atau tidak kan, artinya secara umum kan manis kolak itu ya. Cuman kan manisnya pas apa enggak. makanya tidak mengapa untuk dicicip. Ingat, dicicip ya dicicip artinya apa ya diambil sedikit dicelupkan tangan kemudian diletakkan dia pada lidah karena yang indera pengecap kita adalah li, lidah ada yang pahit manis ada yang ke kecut ya maka dikecupkan ke situ dicicipkan ke situ dikecapkan di situ ya ya setelah itu terasa oh manisnya pas maka ini tidak membatalkan pua, puasa jelas ya ini asar dari Abdullah bin Abbas dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bentuk ta'lik. Dalam bentuk ta'lik jadikan sebagai hujah bagi beliau bahwa seorang yang puasa, ini khususnya untuk ibu-ibu ini. ya. Atau mungkin juga ada bapak-bapak. Biasa ada juga si bapak-bapak yang lebih pandai masak daripada istrinya ya banyak koki-koki yang terkenal pun dari laki-laki kan gitu ya. ya maka tidak mengapa mereka mencicipi dalam keadaan puasa tentunya bukan satu piring ya itu buka puasa namanya ya. Cicipi sedikit saja. Kalaupun ada materi yang ikut, ya misalnya dia cicipi kola, ternyata ikut labunya, ya ini harus dibuang. Yulfab. Dibuang, labunya dibuang, ya kan? Kan airnya sedikit yang dicicipi doang, ya. Terasa ke, dikecap manis apa ti? tidak. Ah, ini tidak mengapa. Karena dia apa? Bukan materi tetapi asar. Efek dari bahan makanan itu, maka ini dibolehkan dalam syari syariat. Jelas ya? Baik. Jadi ini pentingnya kalimat wa an ain. Jadi masuknya materi ke dalam rong rongga ya. Jadi pertama materi. Sudah jelas ya? Jadi bahan makanan yang tidak dibolehkan. Adapun pengaruhnya asalnya maka tidak. Pertanyaan. Kalau begitu rokok membatalkan apa tidak? Ya. Terjadi perdebatan nih di antara para perokok tapi ya yang tidak merokok nggak berdebat, selesai masalah ya. Tapi di antara perokok terjadi perdebatan nih. Rokok membatalkan apa enggak? Kan cuma asap. Ibarat seorang ya datang ke Rio yang sedang terbakar hutannya gitu ya, atau seorang yang membakar sampah gitu. Ya. Kan cuma asap saja yang dihisap ya. Maka yang benar bahwa rokok membatalkan pua, puasa. Ya, karena meskipun memang dia di sana asap, tetapi asap yang sesuatu, mengandung sesuatu, sesuatu ya. Ada nikotinnya, zat-zat yang yang lainnya ya, yang menyebabkan seperti cengkeh dan sebagainya yang makanya akan ada pengaruh dari orang yang mengisap asap tersebut ya. Dan ini disengaja diisap ke dalam ya. Sehingga dengan demikian ini membatalkan puasa. Merokok membatalkan puasa. Baik. Kedua, mayusamma jaufan. Kalimat kedua yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa di samping dia berupa materi, yang kedua dia materi yang dimasukkan ke dalam rongga tu, tubuh, ke dalam rongga tubuh. Ya. Baik. Tentang hal ini, ya, Imam An Nawawi menyebutkan adanya khilaf dengan melanjutkan perkataan beliau. Wakila yustaratu ma'ahada an takuna fihi quwwatun tuhilul ghidha awid dawa. Kata beliau, kila dan kata kila sekali lagi pendapat yang lemah. Hikayatun qaulin dhaif. Penukilan atau penyebutan pendapat yang lemah. Kila sebahagian ulama Syafi'iyah berpendapat yustaratu disyaratkan di samping dia materi yang dimasukkan ke dalam rongga disyaratkan bahwa rongga itu rongga yang dimaksud yang dimasuki barang tadi materi tadi takunu fihi quwwatun haruslah memiliki kemampuan kemampuan untuk mencerna tuhilu al-ghidha yang ia kemudian mencerna ya apa yang dimasukkan dari makanan awid atau o, obat paham maksudnya ya ya seperti lambung ya, bagian dari organ pencerna pencernaan ya atau ke hati ginjal ya maka dia mengolah apa yang masuk ke dalamnya dari nutri nutrisi. Adapun jika tidak punya kemampuan rongga tersebut, tidak punya kemampuan, maka pendapat yang lemah dalam madhab syafi'i mengatakan tidak membatal, membatalkan. Tetapi sekali lagi Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang jelas, yang benar adalah ba, batal. Jelas ya? Pendapat yang benar adalah ba, batalnya. Tidak disyaratkan bahwa rongga itu harus punya kemampuan untuk mencerna, mengolah, Paham ya? Di antara bukti dan keterangan yang jelas tentang hal itu adalah ijma ulama, kesepakatan ulama bahwa makanan yang masuk ke teng tenggorokan membatalkan apa tidak? Membatalkan apa tidak? Membatalkan. Padahal al-halaq bukanlah dari organ pencer pencernaan. Memang ada sih di rambut-rambut, ya kan? Ya. Tapi fungsinya untuk mencerna atau bukan? Tidak kan? Mulai dari mulut yang ada apa, apa ensimnya ya kan dari mulut kemudian ada gigi yang mencerna yang menghancurkan ya kemudian masuk ke dalam tenggorokan cuma lewat manfaat ya corong untuk masuknya kan gitu ya Ada pun pengolahannya di dalam di usus besar usus kecil ya usus buntu dan sebagainya ya kan ya maka sekali lagi sepakat para ulama bahwa makanan atau minuman atau sesuatu yang masuk ke tenggorokan pembatal atau tidak pembatal puasa dalam hadis ashabus sunan riwayat Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah Rasulullah bersabda dalam hadis Lakit bin Sabrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asbiril wudu'a wa khallil bainal asabi wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'ima." Sempurnakanlah berwudu. Sela-selailah jari jemari ketika berwudu dan sempurnakanlah ketika menghirup air ke dalam hidung. Balik, kuatkanlah ketika gitu, mantap gitu, ya Illa antakuna so'ima. Kecuali kalau sedang berpuasa. Nah, ini sabda Nabi. Kecuali kalau tidak sedang ber, kecuali kalau sedang berpuasa. Artinya apa? Yang berpuasa tidak boleh tidak boleh untuk menarik dengan kuat. Tetap harus berkumur-kumur, tetapi tidak boleh menarik dengan kuat. Kenapa? Kenapa terlarang? Karena bisa membatalkan puasa, karena dengan menarik dengan hidung tadi, itu bisa menyebabkan masuknya air wudhu ke dalam tenggorokan. Gitu. Jelas ya? ya? Dan ini ijma ulama tentang hal itu. Sehingga jelas dalam hal ini ya tidak ada pensyaratan bahwa rongga yang dimasuki materi tadi dari rongga tubuh kita harus punya kemampuan mencer mencerna. Tidak ada syarat seperti itu. Jelas ya? Jelas insya Allah ya? Baik. Akan datang rinciannya lebih lanjut tentang perkara tersebut. Ya. Kemudian disebutkan tentang baik dia berupa makanan maupun obat. Baik dia berupa makanan maupun o obat-obatan, ya. Baik. Eh, sebelum eh, itu perlu kita ingatkan di sini ketika disyaratkan bahwa dia haruslah berupa rongga, maka disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah seperti Imam Ibnul Mulakin dalam syarah Rawdah mengatakan, ya, maka dikecualikan dari pembatal puasa atau tidak batal puasa ya jika seseorang mendapatkan pengobatan ya pada luka yang ada pada tulang uh, daging paha misalnya atau betisnya misalnya ya misalnya dia mendapat cedera hamstring nih gara-gara main futsal nih ya maka dia perlu untuk kemudian mendapatkan pengobatan pada bagian kaki tadi. Ya. Tapi kaki lukanya mungkin terbuka, ya, ditempeli obat dan sebagainya ya. Apakah ini membatalkan? Tidak, karena bukan rong rongga. Ya. Dan dalam bab inilah meskipun akan datang nanti juga keterangannya, para ulama mengatakan suntikan yang diberikan dengan tujuan pengobat pengobatan yang dia bukan pada rongga tapi pada otot, ya, suntikan intramuskular misalnya, ya. Biasa seorang misalnya yang sedang puasa kemudian ia terjatuh, ya, atau ada luka terbuka, dikhawatirkan dari teta tetanus, ya kan? Maka disuntik dia tetanus misalnya, ya kan? Baik, apakah membatalkan? Tidak. Pertama bukan makanan, kedua bu bukan pada rongga tu, tubuh, pada otot. Pada otot. Jelas ya? Jadi yang seperti ini meskipun tujuannya adalah pengobat, pengobatan. Akan datang nanti rinciannya lebih lanjut pula. Uh, eh, hiknah ya, bagaimana misalnya kalau sifatnya adalah infus ya. Ya, meskipun tentunya dengan bentuk yang ada pada zamannya. Yang sekarang teknologi pengobatan semakin komplit, semakin canggih ya, semakin kompleks sehingga tentu saja membutuhkan analisa yang lebih mendalam dalam perkara-perkara tersebut. Mungkin nanti kita isyaratkan pada tempatnya. Baik, jadi jelas ya. Ketika disebutkan bahwa dia pada rongga, maka apa yang sifatnya pengobatan pada otot tidak membatalkan puasa, ya. Luka yang terbuka diberikan eh, apa eh, apa namanya? yodium misalnya, ya kan? Juga tidak ada masalah, ya kan? Ya, diberikan salep, ya. Misalnya seorang yang ada luka kemudian dia khawatir akan memberikan noda pada bercak pada kulitnya, diberikan salep tertentu ya, pengobatan kulit misalnya juga tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Meskipun mungkin terasa efeknya. Misalnya salepnya rasa mentol, misalnya. Salep rasa mentol, dioles di tangan terasa di tenggorokan seandainya, ya. Meskipun itu tidak mungkin ya. Maka yang seperti ini tidak membatalkan. Mungkin yang lebih mudah mungkin dalam gambarannya seperti seorang yang memakai kalau orang Makassar nih kemanapun pergi pasti punya minyak tawon ya kalau orang Maluku minyak apa kayu putih gitu ya kan ya diolesi kan terasa juga efeknya kan tidak ada masalah dia minal misas datangnya dalam bentuk terserap oleh tuh tubuh tapi bukan lewat rongga tidak membatalkan puasa puasa jelas ya Pertanyaannya, boleh nggak kerikan? Boleh nggak kerikan? Dikerok nih orang Jawa nih. Boleh nggak dikerok? dikerok? Boleh, tapi hati-hati. Lagi bulan puasa. Pak maksudnya ya? Hati-hati. Biasa kerokannya berlanjut gitu, ya. Lagi puasa nih, ya. Baik. Jika selesai kita lanjut kepada yang perkara yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والإمعاء والمثانة مفطر Ingat tadi ada dua pendapat dalam madhab syafi'i. Bahwa disyaratkan, ada yang mensyaratkan rongga itu harus punya kemampuan mencerna. Dan yang benar, tidak perlu ada pensyaratan tersebut. Ini adalah dua wajah yang dimaksud. Dua pendapat tadi. Namun berkata Imam An-Nawawi, menurut dua pendapat tadi, ya yang kelihatan berbeda untuk perkara yang tadi mas, makanan yang masuk ke rong rongga dalam perkara berikut ini mereka sepakat cuman satu pendapat saja apa itu jika rong, makanan itu masuk ke batinat dimak ke batinud dimak dimak maksudnya dimaksud adalah rongga kepala rongga kepala ya ya atau disebut dengan apa eh, tengkorak kepala, ya. Batinud dimak, ya. Jika dia masuk ke dalamnya maka itu membatal membatalkan, ya. Wa batnil im'a, demikian pula bagian dalam dari im'a eh, apa? usus eh, atau lambung, ya. Wal mathanati, demikian pula kandung kemih. Mathanah kandung kemih. Apa yang masuk ke dalam bagian-bagian tersebut muftirun maka dia adalah pembatal puasa. Pembatal puasa. Ya, baik yang mengatakan eh, ini satu pendapat dalam madhab syafi'i. Kenapa? Karena apa yang disebutkan dari bahagian-bahagian tadi ini adalah dianggap sesuatu yang muhil, sesuatu yang bisa mengolah apa yang masuk ke dalamnya, apalagi lambung, apalagi lambung tentu saja, ya. Baik. Maka membatalkan puasa. Ya, baik bil isti'af ya baik masuknya sekarang tata cara masuknya gimana sih cara masuk dari materi tadi ya benda-benda tadi ke dalam rongga tersebut apakah disyaratkan ya seperti cara yang biasa yaitu makan lewat mulut atau tidak yang penting masuk ya maka beliau menyebutkan prosesnya bil isti'af baik itu masuk melalui hidung isti'ab namanya. Ya. Hidung salah satu di antara ya rongga yang kemudian atau jalan untuk memasukkan asupan-asupan nutri nutrisi ya, apalagi jika terjadi gangguan pada bagianmu mulut ya karena memang bersambung ke ketenggorokan Makanya ada dokter spesialisnya, dokter spesialis T, THT, telinga, hidung dan tenggorokan gitu. Dia memiliki satu saluran yang sama, ya. Maka ketika masuk ke hidung disebut isti'al. Ya, obatkah yang dimasukkan atau makanankah, ya? Maka ini juga membatalkan, ya. Awil akli atau berupa makanan yang mu'tad, makan, ya. Apakah makan sendiri atau disua disuapi tetap pembatal. Jelas ya? Baik. Yang kedua awil yang ketiga awil hiknah Nah, hikna ini adalah memasukkan nutrisi dengan bentuk sunti, suntikan, injeksi namanya. Hikna, injeksi. Ya, maka meskipun dengan injeksi juga termasuk pemba, pembatal. Jelas ya? Jika masuknya nanti ke rong, ke rongga seperti yang kita sebutkan biasa di rumah sakit kan, selang masuk lewat hi, hidung. Ini termasuk injeksi juga, ya. Termasuk dalam hal ini in infus. Infus ya. Meskipun dia lewat intravena misalnya ya, dimasukkan ke dalam. Maka dia juga pemba pembatal menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Memang ada khilaf tentang hal ini. Sebagian mengatakan setiap yang dia bukan makanan dalam bentuk yang masuk secara normal tidak membatalkan. Sebagian berpendapat seperti itu. Ya. Sebagian lagi mengatakan dipisah. Mana yang sifatnya asupan nutrisi, mana yang bukan non nutrisi, sifatnya dawa pengobatan. Yang nutrisi berarti menduduki kedudukan maka makanan. Meskipun bukan lewat mulut, lewatnya injeksi haknah pembatal pula. Ya, dan ini pendapat yang lebih dekat. Pendapat yang kedua membedakan antara nutrisi dengan bu bukan. Sehingga kalau bicara tentang suntik tadi, biasanya suntiknya di mana Pak? Di bokong ya? Ya. Kan ada sifatnya suntik yang tujuannya memang pengobatan. Boleh jadi juga ada suntikan yang sifatnya nutri nutrisi. Biasa kan Pak ya? Ya. Kalau dokter di kampung biasanya di daerah itu katanya senjata yang penting banyak-banyak vitamin nih suntik. Orang kampung kalau disuntik cuk baru nyespleng katanya ya. Kalau cuman ini dikasih obat se, se sepaten apapun obatnya nggak puas kalau nggak disuntik. Sampai pernah dulu kami dulu ya. Teman-teman pada praktek itu di daerah ya. Setiap ibu-ibu minta untuk disuntik. Ya repot. Yang praktek orang-orang HMI semua gitu. Ya. Anak-anak muda gitu. Gimana mau nyuntik ibu-ibu? Kan repot. <laughs> ya, ini nggak tahu nih. Memang, memang suntik yang memberikan sugesti kesembuhan atau karena yang nyuntik. Ya gitu. Karena yang nyuntiknya gitu ya. Baik, yang jelas bahwa injeksi dibedakan. Kalau sifatnya adalah nutrisi, membatal, membatalkan. Ya. Kalau sifatnya non nutrisi, pengobatan, maka tidak membatalkan. Itu pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Sehingga infus membatal, membatalkan. Ya. Meskipun yang dimasukkan cairan, ya kan? Dan orang yang diinfus pun masih tetap kadang butuh ma makan. Kalau dia butuh apa namanya? Uh, uh, uh, apa namanya? Kalau dia mampu untuk makan, tetap dia dianjurkan oleh dokter untuk diberi ma makan. Bukan berarti sudah diinfus sudah cukup, ya kan? Kecuali kalau memang tidak memungkinkan. Kenapa? Karena itu juga membantu ya cepatnya kesembuh kesembuhan. Sehingga yang benar infus ya membatalkan pua puasa. Baik. <clears throat> Pertama menghirup dengan hidung, kedua makan secara biasa, ketiga haknah atau injeksi, yang keempat awil wusul min jaifatin wa ma'mumatin wa nahwihima. Awil wusul atau sampai secara langsung tanpa isti'ab lewat hidung, tanpa makan lewat mulut, tanpa injeksi. Ya. Tetapi dia langsung sampai kepada rongga yang bersangkutan. Diberikan contoh oleh, contoh oleh para ulama syafi'iyah. Seperti seseorang yang ada luka pada kepa, kepalanya. ya Ada luka terbuka atau ada yang terbuka dari uh, batok kepalanya. Nah, batok kepalanya. ya Maka ketika itulah kemudian itu disebut dengan makmumah. Makmumah tadi. ya ya Jika itu terjadi, ya maka mungkin kemudian diletakkan obat pada apa yang terbuka tadi. Sehingga langsunglah obat itu teresap ya dengan rongga yang dimak dimaksud ya jadi dengan wusul terjadinya persentuhan lang langsung antara materi yang ditambahkan al-ain tadi dengan bahagian rongga secara lang langsung tidak lewat proses hidung mulut ataupun injek injeksi ini juga pemba pembatal baik kejaifah rongga tubuh ya maupun makmumah rongga kepa kepala atau tengkorak kepa kepala wanahwima dan yang semisalnya baik yang berikutnya ya kata beliau wat taqtiru fi batinil udhuni wal ihlili muftirun fil asahi taktir memberikan obat tetes. Takdir dari kata katrah bahasa Inggrisnya drop. Ya, drop, tetesan gitu ya. Takdir fi udun. Memberikan obat tetes pada bahagian dalam telinga. Kalau luar sih nggak ada masalah. Bahagian dalam telinga. Wal ihlil. Ihlil yang dimaksud adalah tempat keluarnya kencing. Mohon maaf nih. Ya, tempat keluarnya kencing, ya disebut ihlil. Paham ya? Ya. Dan kata ihlil itu lebih kuat daripada kalimat zakar. Karena zakar untuk laki laki-laki saja. Sedangkan ihlil bisa untuk laki-laki maupun wani, wanita. Bisa untuk laki-laki maupun wanita. Nah, tetes yang diberikan pada ihlil ya, ini juga muftirun adalah pembatal puasa fil asahi menurut pendapat yang paling kuat. Ya. Menurut pendapat yang paling kuat. Ya. Kenapa? Karena bahwa dia adalah jauf juga ya atau mengantar kepada masuknya sesuatu kepada jauf ya kalau ihlil tadi tempatnya ke kandung kemih ya yang tadi disebutkan di awal oleh Imam An-Nawawi ya kalau dia telinga ingat THT telinga hidung tenggorok tenggorokan juga bisa masuk ke dalam tenggorok tenggorokan ya. Begitu disebutkan di sini. Tapi ingat, ini masalah yang diperselisihkan di antara ulama Syafi'iyah sendiri ya. Jelas ya? E, perkara yang diper, diperselisihkan. Sebagian ulama melihat bahwa ia tidak membatalkan. Ia tidak membatalkan ya. Ya. Tetapi yang ahwat, yang hati-hati adalah membatalkan. Apalagi jika dia merasakan. Apalagi dia memang merasakan adanya asupan-asupan tersebut. Ya, apalagi kalau jumlah takdirnya, ya, jumlah yang banyak misalnya. Ya, adapun setetes dua tetes, maka ini khilafnya kuat jadinya. Ya, khilafnya menjadi kuat. Wallahu alamu bisawab. Baik. Adapun yang mengatakan bahwa tidak membatalkan puasa tetes tadi, mereka juga beralasan bahwa apa yang dimasukkan dari drop tadi, obat tetes ini, ini masuk kepada bahagian yang bukan manfaat maftuh. Ya, bukan bahagian dari rongga yang terbuka gitu. Ya. Sehingga kata mereka ini sama saja dengan keadaan mandi. Ya. Seorang boleh nggak mandi pada waktu berpuasa? Membatalkan apa tidak? Tidak membatalkan. Tanpa membedakan awal pagi atau sore hari? Ya, tanpa membedakan. Mandi boleh. Sebagian berpendapat bahwa mandi setelah tergelincir matahari makruh. Kalau orang Makassar bilangnya kara katanya karra puasanya. Mandi setelah duhur. Ya, itu karra katanya ya, makruh maksudnya dalam puasa. Sebenarnya la karahata, tidak ada kemakruhan dalam hal itu. Telah datang riwayat yang sahih ya. Bagaimana bahwa eh, atau riwayat yang hasan ya bahwasanya Rasulullah SAW ya mandi di arj dan beliau menyiramkan air ke tubuhnya ya minal adshi awil harri. Beliau mandi dalam keadaan puasa karena panas terik atau karena kehau kehausan. Ya, karena kehau kehausan. Ya, riwayat ini disebutkan oleh Imam Abu Daud, ya, hadis nomor 2365, ya, dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bentuk taklik tanpa penyebutan sanad dan hadisnya disohhkan oleh Imam An-Nawawi ya dalam majmu' syarah muhadzab bahkan beliau mengatakan ala syartis syaikhaini hadisnya sesuai syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim jadi Nabi sendiri mandi ya mandi di Arj itu tadi yaitu sebuah eh, lembah antara Makkah dan Madinah dalam keadaan beliau ber, berpuasa dan seorang yang mandi pasti akan merasakan lebih ringan dibanding dia tidak mandi mandi, ya kan? Lebih kuat. Kadang orang kalau lemah, orang yang biasa bekerja keras misalnya, ya, maka cara untuk menghilangkan keletihannya apa? Mandi. Mandi, ya. Dan dalam tuntunan syariat ada bahkan keterangan seperti ini. Ketika Nabi memberikan tuntunan bagi seorang yang telah menggauli istrinya, ya, jika ingin mengulang maka dia man, mandi fa innahu ansyat kata Nabi karena dia lebih menimbulkan kembali semangat dan kekuat, kekuatan. Maka mandi memang membantu ya, merefreshing tubuh kita. Ya kan? Memulihkan kembali tenaga. tenaga. Nah karena itulah sebagian mengatakan wah tidak boleh dong. Ya, ini namanya bantuan kepada ya, puasa kita. Jangan-jangan hukumnya doping nih. Ya, tidak. Boleh. Nabi melakukannya. Ya kan? Dan Nabi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Cuman tentu saja jangan juga ketika puasa seharian berendam di jacuzzi. Ya kan? Ya, pokoknya mandi terus gitu ya. Nanti buka puasa baru keluar dari air. Wah, ini repot nih ya. Tujuan puasa bukan seperti itu ya. Baik. Selanjutnya kata beliau, wa syartul wasili. Dan syarat dari apa yang masuk ke dalam rongga tadi ya yang dihukumi sebagai masuk dan pembatal puasa kaunuhu min manfadhin maftuhin min kaunuhu fi manfadhin maftuhin bahwa dia haruslah pada rongga manfaat yang tempat menurut masuknya zat-zat tadi maftuh yang memang terbu terbuka rongga yang terbu terbuka itu syaratnya pula ya fala yadurru maka tidak memberikan mudarat wusulud duhni bitasarrubi al-masami maka tidak memberikan mudarat masuknya terserapnya duhun minyak minyak rambut kah tadi minyak tawon kah minyak kayu putih kah ya kan yang dioleskan ke dalam itu tidak memberikan mudarat artinya tidak membatalkan puasa ya apa yang kemudian ya yatasarrabul masam ya apa yang kemudian diserap oleh tubuh kita tapi bukan dari manfaat bukan dari tempat memasukkan seperti tadi hidung atau mulut ya atau ihlil ya dan juga bukan yang terbu terbuka seperti tadi ada kulit ya kan ya tapi dia kemudian meresap termasuk misalnya nempelkan koyok cabe ya baik cabainya cabai setan ataupun cabai gila dan sebagainya ya maka tidak memberikan mudah mudah terasa tapi tidak memberikan pengaruh masuknya bukan dari manfaat tuh bukan dari tempat yang masukkan yang dia terbu terbuka walal iktihal wa in wujida wa in wajada ta'mahu bihalaq bihalq bihalqihi tidak pula membatalkan puasa iktihal memakai ce celak ya meskipun ia rasakan ya rasanya di halak di tenggorokannya artinya celak sendiri tidak membatalkan pua, puasa celak tidak membatalkan puasa jelas ya saya ulangi dan syarat dari apa yang masuk ke dalam tubuh tadi adalah dari rongga atau dari manfaat tempat memasukkan yang dia maftuh ke dalam rongga yang terbu terbuka. Adapun dalam keadaan tertutup seperti kulit dan sebagainya, maka tidak membatalkan puasa. Ya, demikian pula memakai celah. Selanjutnya, disyaratkan pula tentang apa yang dimasukkan tadi wa kaunuhu biqasdin. Haruslah itu dengan adanya kesengaja kesengajaan. Paham ya? Makanya kalau ada orang yang tidak sengaja memasukkan, meskipun satu panci, batal nggak? Loh, kok bisa satu panci yang masuk? Bisa pak? Bisa. Lupa dia bahwa dia puasa. Lalu mengatakan man akala uh, man shoma fa akala wa syariba fala lahu. Barang siapa yang ya berpuasa lalu dia lupa, maka dia makan dan minum fala lahu tidak ada kewajiban qada baginya. Jelas ya? ya? Jadi apa yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Wa kaunuhu biqasdin, maka disyaratkan kemudian bahwa apa yang masuk ke dalam rongga tadi ada unsur kesengaja kesengajaan. Falau rinciannya sekarang, rinciannya. Falau wasala jawfahu dubabun. Seandainya masuk ke dalam rongga tersebut ya zubab lalat lalat nih ya, meskipun lalat buah ya bukan berarti lalat buah enak ya tetap saja lalat ya zubabun au ba'udah atau nyamuk au gubarut tariqi atau debu jalanan ya au ghardalatu daqiqi atau ya eh, apa namanya garbala itu debu tapi dari terigu Garbala artinya debu. Ya, debu terigu. Biasanya buat roti kan? Jush, gitu maksudnya. Terangkat itu ya. Akhirnya tertelan, ya. Yang seperti ini lam yuftir. Tidak membatal membatalkan. Kenapa? Kenapa? Tidak sengaja. Paham ya? Tidak sengaja. Ingat, meskipun seandainya masuk ke dalam tenggorokan atau kepala yang lainnya dari bagian tubuhnya tadi, lalat, nyamuk, atau debu jalanan, atau garbalah, ataupun garbalah tundakik atau asap, atau apa namanya, apa namanya ya? Ya, apa pak? Ya sejenis itulah ya. yang jelas yang dia mengandung tentunya partikel-partikel kecil dari terigu itu sendiri ya. Artinya materi dong yang masuk ya, tetapi tidak sengaja sengaja. Tidak ada unsur kesengajaan yang seperti ini tidak membatalkan puasa ya. Kenapa? Karena menghindari dari perkara-perkara tersebut perkara yang hampir mustahil. Ya, apalagi untuk orang-orang yang memang profesinya berkaitan dengan perkara tersebut. Ya kan? Ya. Makanya orang yang paling kuat adalah siapa? Pandai besi. Karena makanya debu besi terus. Iron Man. Ya. Baik. Maka perhatikan yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Ah, kalimat dari Imam An Nawawi ya tentang kalimat ya wa kaunuhu biqasdin bahwa itu haruslah dengan sengaja. Berarti kesannya semua yang sengaja pasti memba membatalkan. Semua yang tidak sengaja tidak membatalkan. Untuk semua yang tidak sengaja betul tidak membatalkan. Tetapi untuk semua yang sengaja membatalkan ini diberikan catatan oleh para ulama syafi'iyah yang lainnya. Di antaranya Al-Hafidh Al-Iraqi. Dalam Tahrirul Fatawa, beliau memberikan keterangan di mana e, ada kritikan dari sebagian ulama tentang kalimat yang memberi kesan. Semua yang sengaja sifatnya adalah pemba, pembatal. Kenapa? Beliau memberikan contoh kasus yang ternyata para ulama mengatakan bahwa dia tidak membatalkan meskipun sengaja. Apa itu? Kata beliau, "Lau fataha fahu amadan hatta dakhala al-gubara jawfahu." Hatta dakhala al-gubaru jawfahu. Jika seseorang membuka mulutnya sengaja, mohon maaf nih, di pinggir jalan sengaja mangap. Ya. Fataha fahu amadan, sengaja. Hatta dakhala al-gubar hingga debu masuk, debu jalan tadi masuk ke dalam mulutnya, eh, jaufahu lam yuftir. Ia tidak terhitung berbu berbuka. Ada unsur kesengajaan nggak di sini? Ada, um, dia buka mulut kok. Ya. Tidak berbuka alal asah menurut pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'i, ya. Fit tahdzib hakahu anhu Rafi wan Nawawi dan ini bahkan dinukilkan ini oleh Imam Ar-Rafi'i dan An-Nawawi wa aqarrahu dan keduanya membenarkan pendapat tadi. Dan kita ingatkan bahwa Imam Ar-Rafi dan Imam An-Nawawi dua ulama Syafi'iyah yang pendapatnya muktabar. Bahkan keduanya jika bersepakat disebut sebagai pendapat dua syaikhan. Ya? Jelas ya? Mereka sepakat hal itu, ya? Dan ini pula disebutkan Imam Nawawi sebagai pendapat yang sahih dalam madhab syafi'i, fi fatawihi dalam fatwa-fatwa beliau. Ya, oleh karena itu, sebenarnya kalimat yang mengatakan kesengajaan, sengaja, semua kesengajaan yang memberi kesan, semua kesengajaan membatalkan, ini dinukil atau yang pertama mengucapkan adalah Imam Al-Mawardi dalam Hawi Al-Kabir, merupakan syarah dari Muhtasar e, Mukhtasar Al-Muzani, diikuti oleh imam-imam selanjutnya. Ulama yang berikut termasuk Imam An-Nawawi di sini di sini, ya. Tetapi para ulama Syafi'iyah, para muhakkikin, ahli takik dari madhab Syafi'i memberikan catatan bahwa yang seperti tadi meskipun sengaja ya tidak pendapat yang paling kuat fil asah ya bahwa tidak membatalkan pua, puasa, tidak membatalkan puasa ya. Taib. Selanjutnya wala yuftiru bi bal'i riqihi min ma'danihi. Dan tidak membatalkan puasa pula seorang yang menelan ludahnya fi ma'danih. Jika ludah itu masih pada tempatnya. Belum keluar, ya. Nah ini nelan ludah nih. Ya, tidak membatalkan puasa gitu. Falau kharaja anil fammi jika dia telah keluar dari mulut waraddahu lalu dikembalikan lagi udah keluar dari mulut kemudian dikembalikan lagi. Wabtala'ahu. Kemudian dia telan. Jelas? Ya? Au balla khaitan biriqihi atau dia membasahi dinding. Mohon maaf nih. Ya. Khait atau khait, khait di sini juga, bisa juga berarti membasahi benang, khait. Ya, dibasahi dengan ludahnya, ya. Waraddahu ila famihi, ya dan setelah itu dia kembalikan apa yang telah ditempelkan ke kain atau apa tadi, ya, di, di, di, di apa? Diisap kembali gitu ya. Raddahu ila fami, dikembalikan ke mulutnya. Wa alaihi rutubatun tanfasil, sedangkan sesuatu tadi ini basah yang ada airnya gitu, cairannya gitu ya. Ya. Paham ya? Ya. Au ibtala 'ariqahu makhlutan bighairihi atau dia menelan ludahnya ya yang telah bercampur dengan sesuatu au mutanajjisan atau dalam keadaan ternajisi aftara maka batal pua puasanya ya jadi seseorang mengeluarkan dari mulutnya tetapi ditelan kembali, kembali jelas membatalkan pua puasa kenapa batal karena sudah keluar, dimasukkan lagi. Kan begitu ya? Begitu juga yang tadi. Misalnya dia menjilat dinding, ya, tuh sampai berlepotan dengan cairan gitu ya. Setelah itu di, di <laughs> astagfirullah ya. Gambarannya ya nggak enak juga ya. ya. Yang seperti ini juga apa? Membatalkan puasa. Ya, kenapa? Karena tadi sesuatu yang telah kelu keluar ya. Adapun ya kalau keluar ludahnya dan telah bercampur dengan sesuatu, ya, kemudian dia menelannya kembali, batalnya adalah karena dia sesuatu yang sudah bukan murni merupakan lu, ludah, ya. Ludah yang sudah berubah dengan sesuatu yang lain yang khar, syai'un kharij, ya. Sehingga dikatakan membatalkan puasa. Lau jama'a riqahu jika seseorang jama'a mengumpulkan ludahnya ya fabtala'ahu lalu dia telan dikumpul sampai setengah liter misalnya ya kemudian ditelan lam yuftir fil asahi ya maka dia tidak membatalkan pua, puasa menurut pendapat yang paling kuat nah perhatikan tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang paling kuat ya berarti ada khilaf ya sebagian mengatakan batalnya kenapa karena dia sesuatu yang berpindah dari dalam atau dari dalam keluar gitu misalnya ya namun pendapat yang paling kuat mengatakan tidak membatalkan karena dia masih dalam rongga mulut asalnya memang dia di sini air liur itu ya bukan yang dari dalam air liur kan di sini rek ya dikumpulkan seperti ini tidak membatalkan puasa puasa dan kalimat lau jama'a menunjukkan ada kesengaja kesengajaan. Nah, bagaimana kalau terkumpul tidak sengaja? Kemarin kebetulan ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Ustaz? Dia sedang sholat dan puasa dan karena itu ter, ter, terkumpul di mulutnya tidak sengaja terkumpul di mulutnya air liur, ya. Terus ketika itu ternyata ada orang yang di belakangnya masbuk ikut bergabung dengannya dan dia harus mengeraskan baca bacaannya misalnya ya supaya bisa terdengar Allahu Akbar Allah apa takbirnya ya kan sedangkan kan susah untuk bicara oh, kan susah itu jadi akhirnya dia menelan bagaimana hukumnya yang benar bahwa tidak membatalkan puasa kenapa ijtama'a beda antara jama'ah dengan ijta ijtama kalau ber, tidak sengaja berkumpul qaulan wahida satu pendapat tidak membatal membatalkan Adapun kalau disengaja dikumpulkan terjadi khilaf. Yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi tidak membatalkan puasa. Baik, sampai sini dulu mungkin ya. Kelanjutan masalah ini masih ada ya. Ya, tentang perkara-perkara pembatal puasa ya. Baik, saya kira ya ada pertanyaan dari ya Pak, silakan Pak. Ya. Ah, e, buang air dan kita harus membersihkan tentunya tempat keluarnya kotoran. Nah, ihlil tadi. Nah, bagaimana kalau kemudian masuk sesuatu ke dalam ihlil itu, ya? Maka apakah membatalkan? Yang benar bahwa ini tidak membatalkan, Pak. Adapun mungkin yang disebutkan sebagai pembatal tadi adalah jika dimasukkan. Ya, apakah dengan injeksi kalau seperti mohon maaf ya meskipun itu untuk yang keluar orang yang sakit biasanya dikasih apa keteter keteter atau kateter <laughs> bukan keteter ya kateter gitu ya <laughs> kalau kateter lain lagi artinya ya kateter ya, ya. dimasukkan pak ya mohon maaf ini dimasukkan pada ihlilnya nah, ini seandainya di, meskipun kateter tadi untuk menampung yang keluar seandainya kebalikan untuk memasukkan maka ini membatalkan seandainya tapi kita buang air kan tidak tidak masuk Pak insya Allah. Termasuk wanita pun. Yang lebih memungkinkan kan. Wanita. Maka mereka tetap wajib untuk membersihkan diri mereka. Dan tidak membatalkan wudhu insya Allah. Tidak membatalkan puasa insya Allah ta'ala. Nah, berkaitan dengan itu ada pertanyaan yang penting. Masalah sebagian obat dimasukkan di dubur. Obat ambeien misalnya. Ya kan? Ya. Juga ada obat jantung atau hati ya. Yang dia disisipkan di bawah li, lidah. Nah ini ada khilaf di antara para ulama tentang hukumnya. Yang benar dari pendapat para ulama tidak membatalkan puasa. Ya, fatwa ulama adalah tidak membatalkan puasa. Yang dimasukkan dengan tujuan pengobatan. Ya. Dan bukan dari manfaat mu'tad. Bukan dari tempat yang biasa. Ibaratnya dia ini kebalikan. Ya, kebalikan dari proses, bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke ke atas, ya berkaitan untuk keadaan setempat tadi, ya. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang paling kuat dari fatwa ulama kontemporer sekarang ini. Mereka mengatakan tidak, ya. Tetapi kita sarankan bahwa jika memang kondisi rawan, maka seseorang berbu berbuka, ya kan? Seseorang berbuka karena keadaan sakit, keadaan yang membutuhkan fisik yang ku yang kuat agar daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh juga ber, mengu, menguat dan makanan dan nutrisi membantu dan mempercepat kesembuh kesembuhan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gitu pak. Ya. Ya. Ya. kemarin kita sebutkan Pak, dua. Muntah ada dua. Kategori yang sengaja dan kategori yang tidak sengaja, artinya spontan. Nah, telah dibacakan kemarin, yang membatalkan yang sengaja, Pak. Lafal hadisnya begitu. Kata Nabi, ya, man dar'ahul qai fala qada'alahu, siapa yang terdesak untuk muntah alias tidak sengaja, maka tidak mengulang puasanya. Wa man dan barang siapa sengaja memancing untuk muntah, falyaqdi, hendaklah dia meng qada. Hadis Abu Hurairah riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi tetap berlaku juga kesengajaan dengan tidak sengaja. Muntah dilihat mana yang sengaja mana yang tidak. Makan dilihat mana sengaja mana yang tidak. Bahkan sekalipun menggauli istri dilihat mana yang sengaja mana yang tidak. Nanti akan ada rinciannya, Pak. Ya, boleh, boleh, Pak. Oh iya. sambil nyetir. Oh, ini mungkin mungkin keadaan macet misalnya ya. Keadaan macet kita kemudian khawatir habis waktu misalnya kena maghrib ya. Dalam keadaan seperti ini apakah boleh dengan mengkiaskan kejadian para sahabat yang sholat-sholat khauf dalam peperangan. Ya, fa in khiftum farijalan aw rukbana kata Allah. Kata Abdullah bin Umar, "Ai ala arjulin baik sholatnya sambil berlari ya Au ala rukbati ala rakbin ya, baik di atas kendaraan. Bahkan belum mengatakan sambil menebas musuh kita boleh sholat. Ini sholat khauf namanya. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh pak. Ya, kenapa? Karena itu berlaku hanya khusus pada keadaan genting. Keadaan genting yang dimaksud adalah peperangan atau dikejar bahaya, ya seperti buronan. Mohon maaf ini ini tata cara sholat buronan berarti ya. Buronan misalnya atau maksudnya karena takut dari hewan buas, ya. Maka ini boleh, ya. Adapun yang tadi kadang menyetir, maka dia boleh melaksanakan jamak di antara dua sholat. Menggabungkan saja, Pak. Khawatir maghrib habis, nggak apa-apa. Terus saja dulu, ya. Nanti sholat isya, apakah tiba di rumah atau dekat rumah di masjid, ya, maka kita kerjakan dengan niat jamak sempurna, jamak tamam, ya. Tiga dan empat rakaat. Apa ada dasarnya? Ada. Hadis Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan jama' Rasulullah SAW ya baina adh-dhuhri wal asri ya wal maghribi wal isya thamaniatan wa sab'an fil madinati min ghairi matarin wala khaufin. Nabi pernah melaksanakan salat jama ya duhur asar dan maghrib isya duhur asar 8 rakaat 4 tambah 4 Pak ya Maghrib Isya 7 rakaat. 3 tambah 4. Ya. Di kota Madinah. Tanpa adanya safar. Tanpa ada takut. Sebagai riwayat tanpa ada hujan. Artinya ketika ditanya Ibn Abbas. Kalau begitu mengapa Nabi melakukannya? Kata Ibn Abbas. Arada an la yuharrija ala ummati. Rasulullah SAW ingin agar umatnya tidak dalam kesempi, kesempitan. Jika ada keadaan seperti tadi, nyetir, terjebak macet. Macetnya bukan lagi padat merayap, tapi padat horor. Ya, sekarang ada istilah baru katanya ya, macet horor. Wah, artinya berjam-jam tidak bergerak gitu ya. Maka yang seperti ini ya boleh menjamak sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau misalnya makan alat, Hah? tersedak lalat. Nah, itu berarti tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya. Iya, tidak sedak. Kemudian dimuntahkan lalat itu. Ya. Ah, pertanyaan yang bagus sekali ini ya. Tersedaknya tidak membatalkan. Ya kan? Kan tidak sengaja. Kalau dimuntahkan membatalkan, mending ditelan. Pertanyaannya bahaya juga nih, ya. <laughs> ya. Wallahu alam bisawab tidak membatalkan. Karena pertama masuk tidak sengaja. Seandainya pun ditelan selesai, tapi kan tidak kenyang. Meskipun lalat buah kan percuma ya. Dimuntahkan, loh kan muntah terlarang. Muntahnya mimbab dalam bab takhalus Masih ingat Pak kemarin? Ya. Tujuannya dalam rangka mengeluarkan seperti orang yang bayar ribanya, loh kan memfasilitasi. Ya tapi kan supaya lepas dari riba. Dia bayar ribanya. Jelas ya? bab bab takhalus Seperti mohon maaf kemarin ya. Timba yang sudah masuk su sumur gitu. Ya kan? Ya. Loh, baru eh puasa Pak eh. Oh iya ya gimana ini? Dibiarkan nginap bahaya ya kan? Ditarik. Oh, kadang muncrat gitu. Mohon maaf nih. Ya. Tidak ada masalah. Keluarnya untuk dalam rangka takhal takhalus tidak membatalkan. Jelas Pak ya? Demikian pula tadi. Jelas ya? ya jadi pertanyaannya menjebak itu tadi ya bahaya gitu kan pilihan kita antara telan saja kalau gitu kan supaya selamat tapi tidak tetap dikeluarkan masa mau makan lalat nggak enak kan ya dikeluarkan saja dan tidak membatalkan meskipun dimuntahkan karena tujuannya takhalus dalam rangka tadi lain kalau orang yang memang muntah ada sesuatu tadi ya jadi dia lebih dekat kepada makna ya takhalus daripada makna al istiqa dari makna al istiqa. Itu yang kita lihat wallahu jika benar dari Allah, jika salah dari kami dan dari syaitan. Allah alam bisawab. Saya kira cukup Pak, ya. Kita insya Allah kalau ada kesempatan jamaah yang lainnya, kami persilahkan setelah taklim untuk laksanakan sholat e, eh, Israq karena disyariatkan. Siapa tahu ada yang belum tahu tentang dalilnya, ya. Tentang sholat israq yaitu sholat setelah matahari terbit dan sholat israq adalah awal waktu sholat duha Barang siapa melaksanakannya, kata Nabi, maka dia dapatkan pahala umrah, haji, sempurna, sempurna, sempurna. Ya, sekira demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyadu la ilaha illa anta astaghfirullah wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.